Terkhusus pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita pertemukan kita di tempat yang mulia dan insya Allah dengan niatan yang mulia pula yaitu untuk talibul ilm untuk menuntut ilmu syar'i yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita bahwa Siapa yang menuntut ilmu maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita menuju jannahnya. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya dan seluruh kaum muslimin yang berjalan di atas sunnahnya. Insya Allah sebelum acara dimulai kami akan membacakan susunan acara kajian kita kali ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang Alhamdulillah telah kita buka. Kemudian yang kedua adalah sesi utama materi kajian Islam dunia kita pada pagi hari ini yang bertemakan kebahagiaan yang dicari. Dengan pemateri kita itu adalah Al-Ustaz Hafiz Abdul Wadud Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah kajian kita akan berlangsung ke pukul 10 waktu Indonesia Barat dan materi sampai pukul 9 lewat 45 menit. Insya Allah. Kemudian yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Yang terakhir adalah penutupan. Ikhwan Yasidi wa akhwati billahi rahimani wa rahimakumullah.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 Seperti antaranya hadis Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa haqqat humul malaikah وغطيت rahman wa ونقلت عليهم sakinah وذكرهم الله في من الله Di antara riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan majelis ilmu dan berkumpulnya kita di majelis yang membawa seperti ini, Nabi katakan di antaranya tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di masjid di antara masjid-masjid Allah kecuali para malaikat Allah Taala akan menyertai majelis di mana orang tersebut berkumpul dan merasa untuk membaca dan mempelajari kitab Allah Dan tentu kesempatan para malaikat Allah adalah sebaik-baik penyerta karena mereka makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka mendoakan ampunan bagi kaum ini dan mereka mendoakan kebaikan-kebaikan bagi kaum ini. Demikian pula Allah akan curahkan rahmat, Allah akan turunkan sakinah, dan Allah akan sebut-sebut mereka yang berada di majelis di para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini keutamaan. Dan kita berharap keberadaan kita di majelis pagi hari ini mendapatkan bagian-bagian dan kita berharap keberadaan kita di majelis yang mulia ini mendapatkan bagian utama yang telah disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pembahasan kita, insya Allah, pagi ini adalah seputar adat. Ini kehidupan yang diangkatkan dan dicita-citakan setiap kita dengan semua apa yang kita lakukan, semuanya puncaknya adalah harapan kita hidup dalam keadaan hidup yang terakhir, yang berakhir. Satu kalimat yang semua manusia sepakat. Tidak ada dua orang pun yang berselisih tentang permasalahan ini. Mereka dengan segala jalan kehidupan mereka, ada yang pegawai, ada yang bulan puasa, ada yang mereka mengikuti karir politik, dan, sebagainya, maka tidak ada yang mereka berselisih dalam satu kata bahwa yang mereka inginkan semua dalam kehidupan mereka adalah mereka bisa merasakan kebahagiaan dalam kehidupan. Tidak pejabat, tidak rakyat, tidak orang kaya, tidak orang miskin, tidak laki, tidak perempuan. Maka kalimat ini kalimat yang diinginkan dari semua manusia. Bahkan sekalipun mereka orang kafir, orang Muslim, orang munafik, orang fasik, tidak yang mereka inginkan kecuali mereka bisa mendapatkan kehidupan yang saja, kehidupan saja, kehidupan kebahagiaan. Kapan bilang? Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, كمال الإنسان مداره على أصلين bahwa kesempurnaan manusia bertumpu pada dua poros. Kesempurnaan manusia sangat bertumpu pada dua perkara. Yang pertama kata beliau, Marifatul Haq anil batil. Mengenalnya seorang terhadap al-haq, kebenaran, hingga dia bisa membedakan dengan segala bentuk kebatilan. Yang kedua, isamil haq ala batil. Dia selalu bisa memenangkan yang hak dan mengalahkan yang batil. Saya ulangi. Di antara perkataan Imam Ibn Qayyim al jawziyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan kama al al-aqlain madaruhu al lain kesempurnaan manusia porosnya adalah bertumbuh pada dua perkara. Yang pertama, Ma'rifatul haq anil batil. Mengenalnya dia terhadap al-haq ini kebenaran sehingga dia bisa mengalahkan eh, sehingga dia bisa mengenal segala hakikat kebatilan. Yang kedua, izahul haq al batil dia selalu bisa memenangkan al-haq dan mengalahkan kebatilan. Kebatilan demikian perkataan Imam Ibnu Qayyim dan demikian kenyataan kehidupan yang bisa kita rasakan dan kita dapatkan bahwa ketika seorang memiliki tujuan maka dua perkara yang akan mengantarkan seorang dia sukses sampai ke tempat tujuan atau dia akan mendapatkan tujuan yang dia harapkan. Yang pertama, berkaitan dengan ilmu. Marifatul haq anil batil ini berkaitan dengan ilmu. Yang kedua, berkaitan kekuatan amal. Itarul haq al batil. Berkaitan kekuatan amal. Barang siapa yang dia memiliki dua perkara ini dan semakin sempurna dia memiliki dua perkara tersebut, maka dia adalah orang yang paling berhasil sampai pada tempat tujuan yang dia inginkan. Alhamdulillah, satu contoh, kita mau pergi ke Surabaya. Ambillah contoh Indonesia. paling diharapkan sampai tempat tujuan adalah orang yang mereka memiliki dua perkara tersebut. Yang pertama, dia mengetahui ilmu atau dia mengetahui jalan arah mana yang akan mengantarkan dia sampai Surabaya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia memiliki kekuatan amal, yaitu dia bergerak, dia berjalan, dia menempuh jalannya, sehingga dia nanti sampai pada tempat tujuan. Apabila dua perkara ini adalah perkara yang menentukan kepada Allah rahimahullah, maka Kebalikan dari keduanya merupakan penyakit yang akan menggagalkan seorang dia sampai ke tempat tujuan. Al-ilmu lawannya adalah al ini kebodohan. Orang yang dia tidak tahu jalan, maka tipis harapan dia untuk sampai tempat tujuan. Orang yang tidak bergerak atau dia lambat gerakannya, atau bahkan dia tidak bergerak sama sekali, maka tentu dia tidak akan sampai ke tempat tujuan. Atau kalau dia bergerak dan lambat gerakannya, dia pun orang yang sangat lama dan sangat panjang sampai ke tempat tujuan. Belum lagi Seandainya orang memiliki dua perkara ini, dia belum jaminan. Kecuali apabila betul jadi istiqamah dengan dua perkara tersebut. Alhamdulillah, apa yang pertama berkaitan dengan ilmu. Apabila puncak tujuan kehidupan manusia adalah asa ada, jadi kebahagiaan, maka yang harus kita miliki sekarang adalah berkaitan dengan ilmu apa yang kita, hakikat apa yang akan mengantarkan kita kepada puncak apa ada puncak kebahagiaan yang menjadi kita cita setiap manusia dalam kehidupan Tidak ada seorang pun dalam kehidupan ini yang mereka tidak menginginkan kebahagiaan. Siapapun akan tapi berapa banyak orang yang mereka karena tidak memiliki ilmunya, dia salah menempuh jalan. Dia salah menempuh jalan. Sebagian orang dia sangka sebagian itu apabila dia bisa mengumpulkan harta yang sangat banyak. Demikian sebagian bayangan manusia sebagian bayangan orang. Sehingga dia jadikan semua waktu dia, dia peran, tenaga, dan keringat dia, dia curahkan segala pemikiran dia, hanya untuk satu perkara, jangkul malu, Ini mengumpulkan harta. Akan nanti lihatlah, apakah kemudian orang yang mereka mengumpulkan harta selalu dapatkan kebahagiaan kita bisa mengevaluasi tentang kehidupan kita sendiri. Berapa banyak orang mereka telah terkumpul hartanya, kemudian dia tidak mendapatkan apa yang dulu dia bayar Itu apa ada? Kebahagiaan. Bahkan terkadang dia merasakan betapa susahnya dan sempitnya dan penatnya dan berbagai risahnya pada kehidupan orang-orang yang mereka hartanya sangat banyak Jadikan terus sebagian orang. Ada mereka mengkhayalkan menurut sangkaan dia bahwa jalan kebahagiaan itu adalah dengan menjadi orang yang tenang. Sehingga semua orang membicarakan media memuat media membicarakan di mana-mana dia dikenal oleh orang. Akan tetapi kenyataannya berapa banyak waktu bila orang-orang yang mereka dikenal di seluruh tempat dan setiap orang hampir mengenalnya. akhirnya tapi apabila kita melihat kehidupan hari-hari yang dia alami sungguh sangat rajin. Sungguh sangat jauh dari apa yang orang bayangkan dia mengalami kebahagiaan hidup yang dulu dia hayalkan. Demikian juga Sebagian orang mereka membayangkan bahwa jalan kebaikan itu apabila dia, dia bisa menjadi seorang tokoh atau dia menjadi orang yang bisa menempati jabatan-jabatan tertentu sehingga dia pertaruhkan segala apa yang dia bisa lakukan untuk mendapatkan perkara tersebut. Akan juga banyak orang yang mereka telah menempati apa yang dia selalu cari selama ini. Akan tapi dia tidak atau tidak kunjung pula mendapatkan apa yang dia hayalkan. Mungkin dulu antum jika masih TK atau masih SD, kalau bisa betapa bahagianya bisa masuk SMP favorit, semuanya demikian. Akan tapi ketika setelah masuk SMP favorit, ternyata sama saja perasaan. Bahkan oleh beban-beban kehidupan pun dia rasakan sangat menyesatkan dan memberatkan. Demikian pula bayangan anak kecil betapa bahagianya kalau nanti dia diterima, diterima di SMA yang favorit Jika sampai mereka menempuh segala cara untuk bisa masuk. Dan mereka merasakan betapa stresnya dan betapa hinanya kehidupan dia kalau sampai tidak bisa masuk SMA motor. Demikian juga setelah SMA berapa banyak anak-anak SMA yang mereka membayangkan bahagia apabila bisa diterima di perguruan-perguruan tinggi yang favorit. Dan dia akan bayangkan betapa sangat sesaknya hidup, stresnya kehidupan, Betapa sangat yang dia rasakan seandainya dia tidak diterima di perguruan tinggi yang pokok. Akan tapi Allah setiap orang yang mereka telah sampai kepada apa yang dia bayangkan, dia ayarkan tadi. Berapa banyak orang yang mereka telah merasakan apa yang dia kita ceritakan di kebahagiaan. Bahkan kita mendapatkan kehidupan mereka kehidupan yang semrawut, dan kami dan gelisah dan sempit dan berbuat rasa beban. Sehingga keberadaan dia yang sedang diharapkan itu layak paksa akan tidak bermanfaat. Yang telah menjadi pejabat, yang telah diperbuat favorit, yang telah terkenal namanya. Mereka tidak sedang menikmati apa yang sedang ada di tangan mereka. Sampai sebagai orang mereka putus asa. sebenarnya ada nggak sih kebahagiaan itu? Sebenarnya ada nggak sih kebahagiaan itu? Apakah kebahagiaan itu, itu bagikan satu morgana? Apa itu satu morgana? Hah? Apa itu satu morgana? Ambil? Allah. Apa itu mata morgana? Tentu boleh balik bilang mata morgana. Apa itu mata morgana? Hmm? Jadi, ayolah lantas. Mata morgana? Mata morgana? Siapa ya, yang ada jemaah? Apa itu mata morgana? Bagaimana air? pada konflik. Intinya tata organ itu sesuatu yang dari kejauhan sangat menjanjikan ketika dia dekati ternyata tidak ada apa-apa itu fata organ sehingga dia tidak mendapatkan sesuatu yang dari kejauhan akan menjanjikan apa yang akan memenuhi kebutuhan dia fata organa berikan kejauhan eh, dari kejauhan berikan air yang menjanjikan bagi orang yang kausan yang kerja sampai tempatnya ternyata tidak ada apa patologi. Orang memandang kebahagiaan masyarakat seperti itu. Apakah sebetulnya kebahagiaan itu fatal berjalan? Yang semua orang membayangkan kebahagiaan yang lewat ini, lewat itu, lewat ini, lewat itu, semuanya dia bayangkan. Akan nanti ternyata setiap orang yang mereka mengejar dan sampai ke tempat tujuan, kenapa belum pernah mendapatkan? Ada nggak pejabat-pejabat tinggi yang mereka stres? Ada nggak? Hampir semua. Bukan hanya ada, hampir semua. Dan dia, dan dia sedang tidak merasakan bahwa dia, dia adalah berada pada posisi yang dulu dia bayangkan akan memberikan kebahagiaan. Jabatan yang ada di benak dia justru sekarang itu adalah beban dan beban dan beban. Belum dia memberikan lawan-lawan politik dia yang siap untuk siap-siap menjatuhkan, mencari cari celah untuk menjatuhkan tidak akan dulu dalam yang itu tidak berbaik lagi. Ada nggak para artis yang mereka stres dan selalu kehidupan? Ada nggak? Hampir semua. Hampir semua. Kalau antum perhatikan kehidupan para artis yang kelihatan glamor, glamor, Apakah setiap hari ini Apa apakah setiap hari itu sampai dan apa? Hah? Enggak. <clears throat> Bagaimana mereka malam menikmati, bagaimana mereka tenggelam dalam gelapan yang kehidupan api dan mereka tenggelam pula dalam kesengsaraan dan kesemerawutan hidup yang luar biasa. Ada nggak artis yang mereka itu kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai? Ada nggak? Banyak menunjukkan dia tidak sedang mengalami kebahagiaan. Belum yang mereka selalu dirundung dengan gosip-gosip di antara mereka. Sehingga orang berpikir, apakah sesungguhnya kebahagiaan itu adalah fata yang hanya ada dalam khayalan akan tapi tidak ada dalam kenyataan yang hanya saja menjadikan dari kejauhan akan dari itu dikejarkan ke tempat tujuan ternyata tidak ada apa-apa. Maka bila rahimahnya orang Allah maka kembali pada asal yang dikatakan iman Nusayim bahwa untuk mencapai sebuah tujuan yang pertama kali kita harus mengenal ilmunya sehingga kita sampai ke tempat yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan kepada kita dengan berita yang pasti. Ya Allah katakan, "Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falyuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Barang siapa yang dia beriman dan beramal saleh, man amila saleh? Barang siapa yang dia beramal saleh, min zakari aw unsa, baik itu laki-laki atau perempuan, wa mu'min, sedangkan dia mukmin. Ada dua perkara, dia beramal saleh dan dia mukmin. Fatuqiyannahu hayatan tayyibatan akan kami hidupkan dia dalam kehidupan yang baik. al hayat tayyibah yang masih bilang dikatakan para ulama adalah al hayat sa'adah. Kehidupan yang bahagia. Sekarang pertanyaannya, apa itu al hayat sa'adah? Yang merupakan al hayat tayyibah, kehidupan yang baik. Apa itu kehidupan yang dikatakan al-hayatu ba'da? Apa itu al-hayatu ba'da? Ada? Waduh. Tepalik. sadri itminna di uang wa qira'atun ketenangan hati dan kelapangan dada siapapun yang memiliki ini maka dia dipastikan berada dalam kebahagiaan hati yang tenang dan dada yang lapang apa artinya uang? harta yang banyak uang yang banyak langsung setiap bulan pemainnya katakanlah di antara teman-temannya orang yang paling kaya di antara kawan-kawan asrama yang paling kaya bulanannya terus mengalir lancar berapa begitu setiap bulan Berapa berapa gajinya pakaiannya paling bagus stok uang jajannya jelas terbanyak Sehingga termasuk di antara minal ahliya di kalangan orang kaya kelak kawan-kawan selama Dia memiliki apa yang banyak. Akan tapi apa artinya apa yang banyak tersebut apabila hatinya itu selalu sumpah. Dia tiap hari kesel terus. Sumpah, sesak jengkel, gelisah, gundah. Sehingga kawannya lihat, kamu itu kayaknya suram betul kehidupan kamu. Wajahnya tidak pernah ceria, susah ketawa, padahal uangnya banyak, pakainya bagus-bagus, dia termasuk orang terkaya di asrama, tapi ketika dia tidak memiliki hati yang tenang dan dada yang lapang, maka dia setiap orang akan mengatakan orang ini tidak sedang bahagia. Akan begitu sebagian orang boleh jadi kalau orang kampung rumahnya dari gejek, reok, kambing pun bisa masuk dalam pintunya. <laughs> Makanya juga asal ada yang masuk cukup dengan nasi sambal PP kaitan juga tinggal nanti dipakai-pakai ada sembuhan ada kemangi akan tapi ketika dia dalam keadaan seperti ini hati dia itu lapar dan dia tenang Masya Allah, semua dunia ini seakan-akan luas dan betul merupakan kerajaan dia. Dia merasakan tenangnya kehidupan dan lapangnya jadinya. Orang akan mengatakan, Masya Allah Anda dalam keadaan kebahagiaan yang luar biasa. Alhamdulillah. Sehingga tidak ada artinya barang ini kekayaan, jabatan, ketampanan. Aku maunya tampan, super tampan, tapi dia bahagia stres terus. Bahagia ya? Gimana akan dari dia namanya stres? Gelisah, sumpah, sesak, galau. Tidak ada artinya yang dia. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan al-ilminan yang hamdi wal sirahu fatri? Ikhwan bila ketahuilah. Untuk kita sampai mendapatkan tingkatan dan demikian, dia harus mengetahui malam ibul hayat. Dia harus mengetahui tentang martabat atau tingkatan-tingkatan kehidupan. Dia harus memahami tentang martabat kehidupan. Kehidupan tidak ada satu level satu tingkatan untuk martabat, akan tapi kehidupan malam memiliki martabat-martabat. Kebanyakan orang tidak memperhatikan tentang martabat kehidupan ini. Bagaimana dia akan memperhatikan martabat kehidupan seandainya dia tidak mengetahui apa itu martabat kehidupan. Bapak bilang, para ulama kita mengingatkan bahwa kita ada martabat-martabat kehidupan yang harus kita ketahui, kita pahami, yang merupakan start awal kita untuk menggapai kebahagiaan. Dan ini merupakan poin pertama daripada katakan Al-Imam Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya kamalul insan madahu al aswain yang pertama berkaitan masalah ini, Berkaitan dengan masalah ini. ilmu. Ketahuilah bahwa kehidupan itu adalah marotik, memiliki martabat-martabat, memiliki tingkatan-tingkatan, yang pertama, jadi hayat al-hayatul al-hayatul jasadiyah apa hayat hidupan jasadiyah walam abdan. Hayatul jasad walam abdan, kehidupan jasad dan badan kita. Yang kedua, hayatul ilmi min mautil jadi kehidupan ilmu setelah kematian atau matinya dengan kebodohan. Yang ketiga, hayatul himmah wal kirodat. Yang keempat, Al الأخلاق Al الفاضلة kehidupan akhlak yang mulia. Yang kelima, hayat surur wal farh wal an billah. Yang keenam, hayatul arwah ba'dal mamah. Yang ketujuh, hayatul jannah ad-daimah. Ada berapa? tujuh. Jadi dua bulan. Yang pertama kehidupan jasad dan badan. Ya, hayatul Jannah wal badan. Yang kedua kehidupan ilmu setelah kematian. Ya, hayatul ilmi min mobil jadi. Yang ketiga, kehidupan hikmah. Hayatul hikmah wal iradah. Yang keempat, kehidupan akhlak yang mulia. Yang keempat, hayatul akhlak al-fadilah al-mahmudah. Yang kelima, kehidupan surur. Ya hayatul surur wal farah wal aqd billah. Kehidupan kebahagiaan bersama dengan Allah Tuhan. Yang keenam kehidupan arwah badal mamah. Iya, hayatul arwah badal mamah, kehidupan jiwa salah, kematian yang ketujuh. Hah? Hayatul jannah, al-jannah, al-khalidah, kehidupan kekal abadi di jannah. Mari kita lihat satu-satu jelas. Yang pertama adalah hayat berjasa wal abdan. Kehidupan jasad dan badan. Jadi kehidupan jasad yang kita. Kehidupan tingkatan ini sama dengan kehidupan bahagia bahagia bahagia. Jadi kehidupan kebinatangan Orang-orang yang mereka sekedar berkhidmat untuk membahagiakan jasadnya, membahagiakan badannya, maka kehidupan mereka tidak lebih, tidak melampaui kehidupan kebinatangan. Yang hanya berfokus, yang hanya fokus dan berkhidmat pemenuhan-pemenuhan keinginan syahwat, keinginan-keinginan pemuasan, keinginan badan, Bagaimana kehidupan orang kufar yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan nar maswalahum Orang-orang kafir kehidupan mereka adalah kehidupan yang hanya yang tamat tahun mereka berselang-selang. Kehidupan mereka hanya untuk mengumbar kesenangan. Dia bangun hotel-hotel yang megah. Semalam bisa ratusan, bukan hanya ribu. Akan tapi sampai juta, ratusan juta. Semalam ratusan juta. Bagaimana? Nanti mau menjawab? Semalam ratusan juta. Kalau tidur rugi, nggak tidur hotel untuk tidur. Di mana-mana dibangun hotel yang megah-megah, akan tapi mereka yang untuk mengubah syahwat. Mengubah syahwat. Berapa banyak hotel-hotel yang mereka dibangun yang akhirnya akhirnya hanya untuk jadi melakukan pemuasan-pemuasan seksual, perzinahan dan sebagainya. Demikian taman-taman indah yang mereka bangun. Rata-rata di mana ada taman-taman yang dianggap indah, menyenangkan, menyejukkan. Kemudian itu, situ akan banyak kita dapatkan orang-orang yang mereka berpacaran, iya, melepas sahwat di taman-taman demikian. Sehingga sekedar untuk hal-hal yang demikian. Ya karena tahu kehidupan mereka adalah hanya bersenang-senang. Kehidupan yang kata orang programnya itu hanya apa? Standar, papan, pangan. Dia hanya memaksimalkan dan memperhatikan perkara itu saja. Bagaimana misalnya anda yang aktif, kemudian mangan enak, kemudian Omar mewah. Sandang papan tangan. Target itu. Sehingga diperhatikan adalah semuanya jasa. Dan jasa. Dan jasa. Bagaimana dia sehat. Maka dia perhatikan olahraga dengan segala jenisnya. Bagaimana jasa dia jangan sampai terkena sakit. Sakit sedikit maka dia pergi ke rumah sakit. Dia cekkan ke dokter dari dokter yang spesialis. Semuanya dalam rangka untuk betul merapikan jasadnya. Sehingga pelaku yang betul memakan sangat banyak waktu dan biaya. Memakan sangat banyak waktu dan biaya berkhidmat untuk jasad. Dapat kita? Apabila kehidupan itu hanya berkhidmat untuk jasad, ya tanah kamu, ulun. Kama ta'ul an'am. Ujung-ujungnya adalah an'am. Wanaru mahwalahu. Neraka yang akan tempat tinggal mereka. Sebelum mereka berada atau meringkuk di jahannam akhirat, maka mereka akan berada di jahannam dunia. Akan berada di nerakanya dunia. Sehingga dunia mereka bukanlah jahanam akan lebih neraka buat mereka. Ini yang dikatakan dengan kehidupan yang mereka tidak pernah menggapai kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mendapatkan iktikanul qalbi wa minal sabri. Karena hikmat mereka adalah hanya kepada jasad. Kepada bilang iman rahimahullah. Kehidupan mereka sebagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad tarakna li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yusiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una Ulaika kal an'am balhum adall. Akan kami penuhi jahanam dari kebanyakan manusia dan jin. Kenapa Allah penuhi jahanam dengan kebanyakan manusia dan jin? Karena gaya kehidupan mereka waktu di dunia, laun layak fauna Mereka adalah para pemilik hati, Hati tempatnya akal pikiran mereka, al-aklu Akan tapi akal mereka, hati mereka tidak pernah dia pakai untuk memahami. Lalu kulubun layak kohuna pihak Mereka memiliki akan tapi hati mereka tidak pakai untuk memahami. Oleh karena itu, berapa banyak dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ketika menggugat kekafiran orang kafir, apalah ayat silun Apalah yang tafakkarun? Apakah mereka tidak menggunakan akalnya? Apakah mereka tidak berpikir? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Wa lahum a'yunun la yusiruna biha. Mereka memiliki mata akan tapi mereka tidak sakit untuk melihat jadi melihat dengan memperhatikan sampai tembus pandangan dia yang mengatakan dia punya mengimani Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah katakan, La takkan absar. Mereka memang bukanlah orang yang buta mata kepala mereka. Walakin takmal ulum allati disudur. Akan tetapi yang buta adalah mata hati mereka yang ada dalam dada mereka. Sehingga mata kepala yang tidak buta tidak mengantarkan dia untuk memahami bentangan ayat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di antara Tujuan ketika Allah membentangkan alam semesta agar manusia melihat dengan mata kepala mereka, kemudian mereka merenungkan dengan akal pikiran dia yang mengantarkan hingga dia mengimani Allah Subhanahu wa taala. Apala yang buruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa futihat. Semuanya dengan pandangan mata kepala yang membutuhkan perhatian dan pemikiran dia hingga mereka merasakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan tapi la takmal afsar walakin takmal qulub allati fi sudur walau adanun bainahuna ini karena mereka memilih telinga-telinga akan tapi telinga yang tuli bukan tuli telinga gendang kepala mereka atau gendang telinga kepala mereka akan lebih yang tuli adalah telinga-telinga hati mereka. Khamilillah. Orang-orang yang bisa dilarang kata Allah, ulaika kal an'am balhum obol. Mereka dibagikan binatang ternak, bahkan di staf tempat Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala. Beliau yang lain ketika menerangkan tentang hakikat kehidupan Tiba-tiba manusia yang mereka tidak memiliki hati yang beriman kepada Allah yang mereka cita yang rendahan mereka yang berputar dalam kehidupan kotor, kehidupan rendah dunia semata-mata iman mereka akan anam bagikan binatang yang perhatiannya sekedar melampiaskan dan membuatkan syahwat di antara mereka ada yang kehidupannya jorok kalau kiri apa apa? Bagi kaki. Tahu bagi? Bagaimana bagi? Hah? Bagi itu binatang yang jauh sembarang dimakan sembarang dimakan Antum pernah nasi dibagi kan? Ya? Makan dibagi? Pernah? Nah, antum kamu pun akan dimakan. Sampai aku kasih wingko, tahu wingko? Apa wingko? Hah? Apa wingko? besar genteng, kami di bapak. besar genteng, tahu? Kalau aku dikeluarkan aku kasih kembali, tidak akan dimakan wingko itu. Dan berarti termasuk di antara binatang yang tidak ada kecemburuan. Tidak ada kecemburuan. Dan makanan itu sangat berpengaruh kepada pemakannya. Sehingga orang-orang yang mereka makannya adalah bagi, di antara sifat yang hilang atau minimal berkurang adalah kecemburuan terhadap istri-istri mereka. Jadi di antara mereka ada tempat para ini. Tidak ada kesembuhan. Istrinya dibawa laki-laki manapun tidak ada kesembuhan. Ini diantaranya sifat bagi. Corok, kotor, kemudian ini penuh dengan najis, manusia ada hidupnya di penyebab seperti babi. Seperti babi semuanya buntal. Ada nggak orang yang buntal kawat Hah? Ada aspal buntal, kawat buntal, semua buntal besi buntal. Ada manusia serakah yang jual seperti ini. Ada lagi yang mereka ini cari apa? Anjing, tahu anjing? Bagaimana sih? Al-Imam Ibn menerangkan anjing itu binatang yang bahil, rakus, dan juga jorok. Dia suka menggilati tubuhnya dan tidak menggilati bagian yang lain. Kemudian bangkai lebih dia sukai dibandingkan dengan daging yang tidak. Sampai kata beliau, kalau seandainya anjing ini dia mendapatkan bangkai yang bisa mencukupi seratus anjing, tidak akan dia biarkan seorang kawan pun berserikat menikmati bangkai anjing tersebut karena rakusnya dan karena bakrinya. Lihat kehidupan di sekitar kita. Ada orang yang punya seperti ini? Hmm? Ada. Banyak. Rakus bakhil. Ada orang bakhil? Sangat banyak. Sangat banyak. Sangat banyak. Kalau orang Jawa jadi seperti encik, tahu encik. Hah? itu setiap aset diakoni. jadi bonku, ini duetku. Ini ku, Semuanya diaku. Penting. Karena rakusnya di antara. Rakus. Dan batin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada setiap kita kaum muslimin, iya kuwa zulma, iya kuwa syuhah, Jauh-jauh dari sikap tolim, jauh dari sikap rakus. Karena dua ini termasuk akhlak yang menghancurkan manusia. Dan kalian ada lagi yang dia seperti Musa. tapi penipu seperti Musa. Kata orang bermulai penipu apa? Musa berbulu apa? Ayam mau domba. musang berkulit ayam. Ayam mau domba. Intinya sang penipu. Sang penipu. Sehingga di mana-mana tugasnya menipu. Kalau perlu sampai di takbir masjid pun juga menipu. Sehingga berapa banyak yang mereka itu pejabat dan penipu, mereka ini diberi amanah dan penipu. Atau mereka hati rakyat juga penipu, jadi suami juga penipu, jadi istri juga penipu. Satu, tugas mereka di mana-mana menipu manusia. Sehingga tidaklah dia bergaul dengan orang pun, kecuali dia akan tipu. Sampai ayam pun dia tipu. <laughs> Ada Bagaimana cara itu ayat? Hah? Atau tipu ayat? Kur, kur, kur, kur, kur, Dikira Anmal pasti masih siapa, maka begitu dapat semuanya berundung-undung di depan aku masih deh, ya Di antara manusia yang mereka seperti babi seperti anjing, seperti penipu dan penganiaya, utang dan penipu, seperti serigala yang mereka melolong dengan suara yang menakutkan orang, sehingga suka mengeluarkan kalimat-kalimat yang menakutkan orang, menembak teror dengan kalimat-kalimat dengan kata-kata, atau meraung-raung. Maka ini semuanya di antara kata yang Ibnu Jauzi di antara tipe-tipe manusia yang mereka jauh dan atau tidak mengenal Allah SWT. Kehidupan apabila dia hanya mengetahui kehidupan jasa dia, jasa jasad apa abdan, maka dia tidak akan mengantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki. Oleh karena itu, lekuan, sekalipun masyarakat sedemikian glamor dengan segala macam kemewahan hidup, dari sisi fasilitas hidup tidak akan berkurang, Bagaimana mereka bernikmat dengan fasilitas pembicaraan, fasilitas mendengar, fasilitas, penglihatan, teknologi semuanya berkhidmat pada dia dan harta semuanya ada di samping dia sehingga makmur, semuanya makmur dan pendapatannya tinggi. Akan terjadi apa yang terjadi pada masyarakat yang hanya di mereka berimbang dengan hal yang demikian rendahnya. Kita lihat masyarakat barat yang mampu dengan kehidupan barat. Yang mereka teknologinya maju, fasilitasnya lengkap, mereka mewah, mereka makmur, serba ada. Sehingga menjadi impian setiap orang seandainya dia menjadi bisa menjadi warga di atas warga-warga mereka. Seakan akan simbol kebanggaan hidup, simbol para hidup ini di warga Amerika, saja di warga Jepang, saja di warga Jerman. Tahu nggak ada kuantitilah? Bagaimana para psikolog berbicara tentang penyakit masyarakat yang ada di masyarakat yang seperti ini? Di antara penyakit-penyakit mereka ini yang pertama, keguncangan-keguncangan jiwa yang melanda mereka. Keguncangan jiwa yang melanda mereka. Lalu kita tanya, ada nggak kasus-kasus bunuh diri di negeri-negeri yang dianggap negeri paling top dan kaya raya dan modern? Ada nggak? Sangat banyak, sangat banyak. Yang diawali daripada yaitu di jiwa mereka, stres, depresi, banyak masalah, permasalahan jiwa mereka jiwa yang goncang, yang tidak tenang. Sehingga masyarakat yang banyak dihinggapi kegoncangan, kegoncangan jiwa. Sekarang umpamanya, sekarang sekarang, diri kita sendiri. kita tahu psikiater. Tahu psikiater? Apa maksudnya? Hah? Apa yang ditangani psikiater? Siapa pasiennya psikiater? Hah? Para ulama Fasihnya <laughs> sekian orang-orang yang mereka hampir hampir mengalami miring. Orang yang di jiwa, orang mereka membutuhkan penanganan khusus berkaitan di jiwa-jiwa mereka. Psikiater atau psikiater dan para psikolog. Ada taruh psikiater dan psikolog di kota besar seperti katakanlah Jakarta atau Surabaya dengan pemainnya ditaruh di simulio katakanlah kampung, mana kampung kira-kira pasiennya baik mana kira-kira masyarakat yang dianggap fasilitasnya serba serba mewah gampang kata orang kampung enak di ikut kota itu sarwo ono mau ke mall ada mall mau ke bioskop ada bioskop mau ke kaki ada kaki berat-berat malam banyak yang didapatkan katanya sempat enak serba mudah kemana bisa dan ada akan pasti kenyataan yang ada masyarakat yang terdidik banyak sekali yang mereka terjangkiti penyakit-penyakit jiwa. kegoyangan jiwa. Demikian pula tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi. Ibaratnya hampir pembunuhan itu terjadi berapa menit sekali. Kalau tidak merasa, bahkan hampir berapa detik sekali sangat tinggi kriminalitas. Dan orang yang tidak tega membunuh biasa sampai tingkat mereka memutilasi, dimutilasi, dicacah-cacah, diceng-ceng, dibeleskan di WC dengan sejarah bentuk kekejaman dan kriminalitas yang berluas di tengah-tengah masyarakat. Banyaknya kejahatan-kejahatan yang melanda di masyarakat yang demikian. Alhamdulillah. Demikian pula di antara rentetan guncang yang jiwa mereka juga seringnya mereka mengalami stres dan tekanan jiwa akhirnya mereka pun membangun banyak tempat hiburan tempat untuk melahirkan syahwat mereka tenggelam dalam narkoba dan perisai ini sesungguhnya adalah pelarian pelajar semua pelarian pelajar semua Ketika orang tidak betah di rumah, tidak tentram di rumah, rumah bukan lagi baik di nanti akan kita berubah menjadi baik di <laughs> Maka mereka akan lari ke tempat-tempat yang akan menjanjikan sebagian buat mereka di ini yang sehingga mereka kena obat mereka ke tempat pelacuran mereka bersama dengan para PSK Jasanya itu akan menjadikan jalan dia akan memberikan kebahagiaan, mengeluarkan dari kesempitan untuk dia, sedangkan Tuhan yang akan menambah masalah dan menambah masalah. Demikian kenyataan yang didapatkan di masyarakat yang mereka serba lengkap dengan kemewahan hidup yang mereka dapatkan. Karena mereka hanya berkhidmat para hayat penjasa wal Mereka adalah hanya orang yang mereka yang berkhidmat pada jasa dan badan-badan mereka. Sedangkan kehidupan kita bukan hanya jasad, akan tapi kehidupan kita merupakan gabungan dua perkara mewah. Jasad dan yang kedua, roh. Jasad dan roh ya. Keduanya membutuhkan perhatian. Keduanya membutuhkan makanan. Keduanya membutuhkan pemeliharaan dan penjagaan. Dan keduanya membutuhkan pemuatan sehingga jika orang hanya memuaskan kehidupan jasa jasadiannya, maka mereka akan menjadi sengsara kehidupan rupiahnya. Dan ketahuilah kebahagiaan surat hanya di mana ya, Di mata? Di lidah? Kemaluan? Minta maaf. ini kebahagiaan surat hanya di lidah, yang sekarang paling berbahagia ya, Hah? Apa kesulitan di antaranya? Untuk mencicipi segala rasa. Yang paling berbahagia tentu orang yang mereka paling banyak merasakan tempat-tempat kuliner yang ada semuanya mereka jelajahi, mereka cicipi. Atau mencicipi segala macam mereka ingin cicipi. akan tapi lihatlah orang-orang yang bukan orang yang memiliki kebahagiaan yang didapatkan dari manusia. Berapa banyak orang mereka bisa kenyang dan bisa menikmati semua kuliner sampai pada tingkat terakhir bingung. Mana lagi yang belum saya datangi? sampai mereka kadang-kadang bosan. Sudah semua sudah saya datangi semua tempat-tempat yang menyajikan dan menjadikan makanan yang lezat dan enak. Akhirnya kembali kepada singkong. Kembali kepada pecel dari kesel. Seandainya minta maaf. Kebahagiaan itu letaknya di kemaluan. Siapa yang berbahagia mon? Hah? Hah? Yang orang sering membahagia membayangkan alangkah seandainya kemaluan itu terpuaskan terus. Siapa yang berbahagia mon? Hah? Siapa? Perga, perga. Akan tapi coba survei, Ada nggak PSK yang mereka rasakan kebahagiaan hidup mereka? Yang ada justru mereka tertekan dan tertekan dan tertekan karena tiap malam dia harus mencari order. Sedangkan kenikmatan yang kemarin seperti orang makan, yang namanya makan kenyang, lapar lagi, kenyang, lapar lagi yang dia tidak lagi merasakan kenyang yang kemarin, yang dia rasakan lapar yang sudah melanda terus. Walaupun semalam bisa dia sampai 70 umpamanya, 70. Padahal semalam berapa jam? Tadi bisa membongkar dengan banyak laki untuk perempuan. Atau mungkin dia hanyalah kesekian sampai oh, kemudian dia ugal korsel kemudian up ada dia di obral 70 persen diskon akan tapi tidak ada yang namanya khawatir dia ada orang paling berbagai tidak tidak sebab bila bahwa kebahagiaan letaknya hanya pada iman dan amal saleh Kebahagiaan letaknya dapat iman dan kalkan karena itulah apa yang bersemayam di hati manusia. Kebahagiaan letaknya di hati, bukan di mata, bukan di telinga, bukan di kemaluan, bukan di perut, bukan di mana, Agar terletaknya di hati manusia. Dan tidak akan hati manusia mengalami kebahagiaan kecuali apabila dia terisi dengan al-iman wal amal dengan iman dan amal salih. Maka pahami tingkatan-tingkatan hidupan berikutnya. Dan akan menghidupkan iman amal soleh kita. Yang pertama adalah yang tadi nomor kehidupan kita tadi buat Al-hayatul ilmi min mautil Jadi kehidupan ilmu setelah kematian kebodohan. Kebodohan yang merupakan kematian dan kebodohan Wakil الجهل قبل الموت موت dan kebodohan sebelum dia mengalami kematian maka kebodohan merupakan kematian wajsadu wajsaduhum qabla al-kuburi kuburun dan jasad-jasad mereka sebelum mereka dikubur maka jasadnya merupakan kuburan baginya kebodohan merupakan kematian bukan kehidupan karena kehidupan ada pada ilmu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala bagaimana mengatakan tentang ilmu dengan dua perkara merupakan hakikat kehidupan manusia dan merupakan kesempurnaan kehidupan manusia dengan kalimat Allah ilmu adalah ar-ruh wal, wal nur. Allah katakan ilmu dengan kalimat ar-ruh wal nur. Yaitu roh dan nur. Tidak ada kehidupan tanpa roh dan tidak akan sempurna kehidupan tanpa cahaya. Bagaimana Allah katakan dalam ayat yang mulia? Allah sebutkan apa mangkana maitan fa'ayainahu wa ja'alna lahu nuran yaqti bi binar kam man masaluhu fi dhulumat laisa bi kharijin Apakah orang yang mereka tadinya mati Mati apa ya kawan? Ini mereka mati dalam kebodohan. Mati dalam kejahilian. Mereka tidak memiliki ilmu dan cahaya kehidupan. Mereka tidak memiliki ruh keimanan. Apa mangkana mereka Fa'ahyainahu bihi. Fa'ahyainahu. Lalu kami hidupkan dia. Wajahana lalu murad. Dan kami jadikan buat dia cahaya. Dia, ya, Allah katakan, Allah hidupkan dia dengan Dan Allah jadikan buat dia cahaya. Dan dua-duanya merupakan ilmu. Roh adalah ilmu. Sebagaimana Allah katakan tentang apa yang diberikan kepada Rasulullah SAW yang telah kami berikan kepada kalian ruh ruha min amrina walaqad auhayna ilaika ruhan min amrina Makun takkan terima kitab pada lima dan sungguh telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad ruhan bin amri. Lihat risalah Allah katakan dengan ruhan bin amri. Ruh yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga risalah ini sifatnya sebagaimana ruh yang akan memberikan kehidupan. Dan cahaya yang akan memberikan penerangan dia akan menjadikan terangnya kehidupan dia. Dan kehidupan kita adalah dengan dua perkara. Dengan roh dan dengan jari. Tidak ada kehidupan tanpa roh dan tidak ada dan tidak akan sempurna kehidupan tanpa jari. Oleh karena itu, Alhamdulillah, kebodohan merupakan al-dulam, al-abdalal, wal-dulam, wal Kebodohan merupakan kesesatan, kegelapan, dan binasa. Hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan Inna Allah la yahbidul ilma Intisaan yang aslihi minat ibadah Allah Subhanahu taala tidak akan mencabut ilmu demikian saja. Jadi paham Walaupun in yakbitul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mematikan para ulama. Faida lam yabqa aliman kita pada nafsu musan juhalan wa idza su'ilu faqta bi ghairi ilmin faqadu wa Apabila ulama telah meninggal, maka eh, manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang yang bodoh. Dan alangkah sangat banyak di zaman kita pemimpin-pemimpin yang bodoh tentang agama Allah. Banyaknya manusia mereka menganggap pemimpin mereka orang bodoh. Bahkan para dai-dai yang memimpin manusia harus dipasang orang-orang mereka bodoh tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan nanti dengan istilah walikimah. Orang-orang yang mereka harus bilusafin yang akan lalu diambil anak Orang yang mereka bodoh tentang agama Allah, akhirnya mereka berbicara tentang permasalahan umat. Masalah agama menuntun ke surga dan menjadi neraka. Bagaimana mereka akan berdiri manusia tanpa ilmu? Sekarang ini berapa betapa sangat banyak yang bisa. Betapa sangat banyak yang bisa. Bahkan mereka tawar-tawar ke Ustaz. Dari Ustaz, bagi kami mereka obral, mereka tolong teruskan. Dan sekarang semua rata-rata bahkan jadi ustaz. Para artis jadi ustaz. Ada nggak artis yang jadi ustaz? Terlalu banyak. Para pelawak jadi ustaz. Para pendangdut. Bukan sekedar ustaz, malah ulama. Ulama, dikatakan ulangan. Sehingga pemimpin-pemimpin agama dipegang oleh orang yang demikian dan itu di blokap oleh media. Sehingga menjadi ulangnya manusia. Mereka dikenal sebagai biari yang memberikan fatwa kepada manusia. Dan zaman kita sudah dikatakan nanti sama dengan Nabi bilang, Menjadi teror anturfa al asrar wa tuba al akhyar di antara tanda dekatnya di kiamat di mana orang-orang jahat, orang-orang buruk, orang-orang yang mereka jelek, para penjahat mereka diangkat, dimuliakan tinggi tinggi, sedangkan orang orang baik mereka direndahkan rendah rendah. Sekarang ini seandainya diumumkan akan datang ustaz Berapa banyak PPP yang mengeluhkan dia bertemu. Dibiarkan aja. Datang sendiri. Kemudian juga mungkin malah dikatakan teroris. Dikatakan orang gila. Teras. Tapi kalau yang di, eh, diumumkan akan datang artis ibu kota. Maka berapa banyak manusia mereka siap menyambut dengan sikap kebenaran. Orang yang jelek, jahat, buruk, kotor, mereka diulang. Kita pakai. Orang-orang yang mereka bodoh diangkat tinggi-tinggi. Dicari fatwa dari orang-orang yang bodoh tentang agama Allah SWT diangkat tinggi-tinggi, dimuliakan. Zaman yang kata Nabi Yusadda, Yusadda kufiyal kajib, wa yukaddamu fiyal qadib, wa yusamanu fiyal qaib, Wal awalu fil amin zaman di mana orang yang jujur, orang yang pembohong dianggap jujur, orang yang jujur dianggap pembohong, orang yang pengkhianat dianggap amanah, orang amanah dianggap pengkhianat. Zaman yang sekarang kita sedang ada. Alhamdulillah. Orang-orang seperti apabila mereka itu diangkat sebagai pemimpin fa'idadilu fa'atau bilairi ilmin fa'badu wa'badu Ketika mereka diangkat sebagai pemimpin, maka mereka akan ditanya dan mereka akan menjawab tanpa ilmu dan mereka akan sesat dan menyesat. Kebodohan. Apabila menginggapi orang yang mereka ini, menginggapi pemimpin tokoh, maka akan menyesatkan dan hingga orang awal maka mereka pun akan terperosok dalam kubangan-kubangan kesesatan. Coba Anda lihat berapa banyak kehidupan yang berakhir dengan kebinasaan. Ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena mereka tenggelam dalam kebodohan. Mereka akan dirumus dalam kesulitan, akan kesulitan karena sebab bodoh. Mereka tenggelam dalam akhlak-akhlak jahiliyah karena mereka sebab bodoh tentang agama Allah Tuhan. Ketika kita kaumnya Nabi Allah Musa yang meminta para Musa, Ya Musa, ijahatlah dan ilahan pun lau pun, Kala pun qawmun taj'alun. Ketika Bani Israel meminta para Musa, Ya Musa, yang untuk kami ilah, sembahan. Maka Musa mengatakan, Fala innakum qaumun tasyadun kalian cuma kaum yang bodoh. Demikian pula ketika Allah mengatakan kepada orang-orang yang para wanita kaum minat agar mereka tidak berakal dengan anak jahiliyah wala abarrasna abadu dan jahiliyatil ula jangan anda berpakaian oleh para wanita muslimah dengan model-model pakaian yang para wanita-wanita jahiliyah dulu yang terbang muka Allah dan zaman kita yang masih zaman di mana aurat berlomba-lomba dibuka selebar-lebarnya. Abu Dar pernah berdoa kepada Allah Tauhid. Berlindung kepada Allah dari hari-hari tersingkapnya petir. Mana petir Mana petir? Hari-hari tersingkapnya petisnya para wanita. Sekarang yang tersingkap bukannya petis. Semuanya disingkap. Semuanya disingkap. Zaman dikatakan nanti dengan istilah kafir Aryan. Orang-orang yang mereka nampak berpakaian akan saja yang mereka pelajar. Apa itu kita pelajar? Ayuan. Apa itu pelajar? Hah? Apa itu telanjang? Pohon. Hah? Dia menampakkan orang-orang mereka. Menampakkan orang mereka. Sehingga orang bisa mensifati tentang orang-orang mereka. Maka para ulama mengatakan bahwa kalimat kiat-kiat Arya di antara yang masuk di dalamnya itu adalah orang-orang mereka berpakaian dengan pakaian yang serba putih sehingga menampakkan orang-orang dari mereka. Sekarang kita tanya, ada nggak para wanita yang mereka berpakaian pakai ini? Ada nggak? Sangat kuat ya, pun. Coba kalau Pak Antum lihat orang-orang pesta, tapi jangan dengan jari. <laughs> Maksudnya kalau Pak memperhatikan dengan tidak sengaja. <laughs> Berapa banyak ibu-ibu wanita-wanita yang mereka pergi berpesta dengan pakaian pakaian seperti kelambu. Tahu kelambu? Kelambu. Kalau antum naruh bayi di dalam ambil di ranjang, kemudian dikasih kelambu, kelak bayinya kelihatan ya? Lihat, Begitulah mereka berpakaian diantaranya dengan pakaian kelambu dibilangkan semua dalam hati. apa yang dia tutup tampaknya dia berpakaian akan tadi hakikat mereka pulang ada lagi yang pakai itu adalah serba kata orang Jawa serba ngamper tahu ngamper? Hah? Iya, bang ngamper, super ketat sampai kalau nanti waktu ini pun kesulitan Harusnya apa tinggal back back dia apa? setelah berwili wili wili susah sih bukan lain. Sempit sudah sempit begitu sebab dibuat pres semua ini. Kalau ini tubuhnya, kalau bagian atas bagian ini, bagian bawah ini. Ya dia jangan terus. Kan kadang orang bungkuk barang kan. Kalau orang gemuk kan berarti kan tarik. Begitulah yang dipakai di jalan-jalan atas. Sehingga yang masih malu-malu sedikit, mereka kalau pas semua sedikit sambil bunyi, bunyi, bunyi, bunyi, dilar-lar sampai eh, baik tutup-tutup. Kenapa harus perkos-perkos luar lagi? Ya pakai yang panjang sekalian. Demikian pula mereka berpakaian serba belek. Tahu belek? Tahu belek tahu? Belek? Tahu belek? Belak? Serba belak di mana-mana. belak di mana-mana. Sampai di antara mereka berpakaian biasanya kalau pas berhenti itu pakainya lumayan masya Allah sampai bawah tertutup semuanya ternyata begitu berjalan semuanya terbuka karena belean itu semuanya kemudian tersingkap-singkap semuanya demikian para tukang model selalu mendesain pakaian yang model-model mengubah orang mati. Tetapi jelas, ini fenomena yang Secara wanita-wanita yang kami saat Saatnya mereka wanita jadi Mereka bangga menunjukkan pakaian pakaian syaitannya. Kenapa wanita muslimah mereka tidak berbangga dengan pakaian mereka yang Allah perintahkan yang menunjukkan identitas kemuliaan akhlak mereka. Mereka berpakaian seperti binatang yang tidak tahu tidak tahu Berapa banyak wanita kita sekarang mereka pakai keluar, pakai celana jam saja. Berjalan di tengah-tengah laki-laki umum. Dia tampakkan semua orang-orang dia. Dan ini semakin merajalela dan mewarnai kehidupan manusia. Sampai ke kampung-kampung. Sampai ke kampung-kampung yang paling pelosok sekalipun. Tapi bila ini semuanya ada sebab karena kebodohan manusia tiap golden merupakan kematian. Dan awal kehidupan secara kehidupan dengan ilmu hayat bertinggi Bikau maulid jannah. surat. Kendara anda belajar dan kita belajar. Dan Nabi mengingatkan kita agar kita terus belajar. Karena hanya dengan ilmu ini kita akan mendapatkan kehidupan dan merupakan modal awal kita untuk menyebarkan hidup. Maka setelah kita Masuk pada tingkatan kehidupan yang kedua, kita masuk pada tingkatan yang ketiga. Apa? Teman? Yang ketiga? Hayatul hikmah wal mirajah. Kehidupan hikmah, kehidupan kita kita dan mirajah jadi nama Allah. Yang kamu kan? Maksudnya dia tidak ikut. Sebelum? Sudah habis. Tadi sampai jam 9.45. Saya tiga menit saja gereja. Ada yang dapat tingkatan di Pak? Ada berapa tingkatan? Sekarang kita tingkatan berapa? Hayatul hikmah wa iradah. Kata Ibn Malik itu mengatakan, "Islam annal abda yaqta'u manazil al-hijri ila Allah bi wa hikmati la bi Al Taqwa al الحقيقة taqwa al qulub تقوى Taqwa Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan di antaranya ilah bahwasanya Tuhan hamba perjalanan mereka menuju Allah Subhanahu wa taala adalah dengan hati mereka bukan dengan badan mereka. Dan takwa kita takwa qulub, takwanya hati bukan takwanya anggota badan. Bapak Bilal. Perkataan Al-Imamul Qadim ini mengingatkan kepada kita kehidupan hati dan kehidupan hati kita. Dan kehidupan cita-cita kita. Berapa banyak kemudian orang-orang yang mereka secara jahat mereka sakit akan tapi ketika mereka sudah berkaitan dengan gerakan amal saleh, maka mereka ibaratnya tidak mengenal sakitnya jasa. Karena kita dari hijab hati mereka. Ibnu Mas'ud, radhiyallahu anhu, beliau diantaranya menceritakan cara kita ketika beliau bicara tentang masalah sholat, setelah beliau berbicara tentang cukup panjang dalam masalah sholat, lalu beliau menceritakan ada seorang yang mereka pergi ke masjid dalam keadaan dipapah oleh dua orang. Tahu dipapah? Iya, dipapah oleh dua orang sampai mereka didudukkan di saf. Sedangkan tadi mereka mau mengambil umur untuk tidak pergi ke masjid, boleh jadi mereka membeli umur karena berkaitan mundur jasad. Akan tapi yang dipertanyakan apa yang dirikan laki-laki ini? Dia dalam keadaan yang demikian dia kemudian pergi ke masjid walaupun dalam keadaan dipapah oleh semua orang karena jiwa mereka sehat, hati mereka sehat, walaupun jahat mereka sakit, maka tidak menghalangi dia untuk meraih keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena jiwa mereka jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat. Sehingga mereka tetap segar, segar, seakan orang tidak punya penyakit ketika berkaitan dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubay bin Ka'ab, dia menceritakan pula ada di antara penduduk Madinah di negara Ansar yang rumahnya paling jauh di Masjid Nabawi. Akan tapi orang ini dia tidak pernah tertinggal salat di belakang Nabi. Dalam suasana gelapnya malam dan dalam suasana panasnya siang, hingga dia ditawari Seandainya Anda membeli kendaraan yang bisa mengantarkan Anda ke masjid, sehingga Anda terlindung dari dirinya malam dan dari terik yang siang. Apa kata dia? Ma suruni, anang lagi sidang di masjid. Sungguh saya tidak, sungguh tidak akan mengembirakan saya. Walaupun tanya rumah saya ditaruh di samping masjid. Apa yang dalam dia seperti itu? Saya jalan ini seandainya langkah-langkah kakiku ketika keluar dari rumah sampai masjid dan sampai pulang kembali ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Maka ketika Nabi mendengar orang itu seperti itu, beliau mengatakan: "Fajjama Allahu lakum." Fajjama kullah. Allah sungguh telah mengumpulkan semua untuk dia. Apa begitu? Allah yang orang seperti orang seperti ini, dia begitu membara, mendatangi tempat-tempat kesalahan, dan mewujudkan kesalahan-kesalahan di paroknya Allah Taala karena yang hidup adalah hatinya dan jiwa mereka dan cita-cita mereka yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa Idza da'akum lima yuhyikum wahai orang-orang istajibu lillahi wa rasulihi idza da'akum. Wahai orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya ketika keduanya menyuruh kalian. Kenapa? Lima sesuatu yang akan bisa memberikan kehidupan, jiwa kalian. Keimanan kalian. Kalau tidak, Hakikat kehidupan adalah kehidupan hati dan kehidupan semesta kita. Maka seorang mungkin harus masuk ke wilayah ini. al-hayatul himmah. Hayatul himmah wal iradah. Kehidupan cita-cita dan kehidupan kendaknya. Sehingga salah kita mengatakan diantaranya Al-Qulub Jawal Hati seperti benda yang berputar إما أن تجول حول الأرض وإما أن تجول حول القريب Di antara kita berputar itu ada mereka berputar di sekitar aras. Di tempat yang tinggi, serba tinggi akan mereka lakukan. Tapi pula ada hati pula yang mereka berputar al kurs. Apa itu kurs ikhwan? Kurs. Apa kurs? Eh? Tidak tahu? C U M P L E N G apa? Hah? Orang jawab nggak tahu. C U M B L E N G apa? Hah? Cum? Cum apa? Jumlah. Ah, B ya? BC. Jumlah itu mestinya orang kampung zaman zaman dulu. Bis, sehingga hanya sebentar kita kotoran-kotoran. Masya Allah, jiwa yang satu, hati yang satu, bagaimana mereka berpikir tentang taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, menegakkan sholat malam, sholat ilmi, taat kepada Allah, jawa, jihad, kebaikan-kebaikan, bagaimana menyebarkan ke seluruh dunia. Tapi yang satu, masa Allah saudara, yang dipikir tiap hari adalah hanya syahwat, makan, perut, zina, dia kemudian pindah di satu masyarakat ke masyarakat yang lainnya, menipu orang, mendolimi orang, membunuh orang, mari ini menipu para wanita dan seterusnya. Sehingga terjadi semua. saya manusia. Himmah mereka berbeda-beda. Himmah mereka berbeda-beda. Dan kita masih sangat panjang kita lewat akan datang jauh dan singkat akan kita sampaikan sedikit memberikan gambaran kepada kita bahwa apabila kita ingin meraih kebahagiaan ini maka kita melalui tingkatan-tingkatan kehidupan -tingkatan yang para ulama ingatkan kepada kita itu tangga-tangga untuk kita dapatkan kesempurnaan kebahagiaan yang kita dapatkan. Sehingga kata dalam lain dua hal yang kolosnya tadi, ma'rifatul haq anil batin wa hak haq alal Yang pertama kekuatan ilmu, yang kedua kekuatan aman. ini, sini, belum manfaat, karena waktu yang sangat terbatas dan terakhir, kita cukupkan dulu, jangan apa yang kita sampaikan tadi pagi dan tentu kita berharap memberikan memberikan barokahnya kepada kita, memberikan taufik sehingga kita bergerak untuk menyesuaikan dengan apa yang kita kami sehingga menjadi ilmu yang nak. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wasallam wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita terima ilmu nasihat dari al kita Ustaz Hafiz Abdul Wadud Hafizahullah Ta'ala Lalu kemudian kita beranjak kepada sesi yang kedua Sesi yang ketiga Yakni tanya jawab Untuk pertama kita persilahkan kepada Ikhwan Bagian yang ditanya Persilahkan Saya yang tanya? Siapa tidak yang tanya. Baiklah, kita... Ini ada pemain beli banyak sekali. Satu lembar kulit. Ustaz, maaf. Pertanyaan ini di luar materi. Ada seorang muslim yang bermaksud menyadarkan manusia dari perbuatan sulit dan gangguan jin dengan jalan menguak kabar dan men mendatangkan jin yang intinya menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bang Muslim tersebut dan kemudian kemudian ini mengatakan kepada Jin dan Manusia bahwa jangan takut terhadap Jin dan jangan minta sesuatu kepada mereka karena itu adalah syirik. Pertanyaannya apakah seorang muslim tadi termasuk ke dalam perbuatan syirik karena dia telah mengundang jin dengan cara jin tersebut masuk setelah keras dan manusia walaupun dia bermaksud baik karena mengajarkan kepada manusia jangan takut akan gangguan jin dan meminta barokah jodoh dan karir dan sebagainya pastinya orang tersebut telah melakukan perbuatan di kita memaksiat paling ringan itu paling ringan itu itu tidak bisa tujuan itu menghalalkan segala cara dan tidak bisa tujuan itu kemudian membolehkan berbagai macam cara yang diharapkan dalam sholat. Orang memahami jangan syirik, jangan uh, ini sama dengan begini. Jangan kamu terjerumus dalam perbuatan zina, tapi dia ikut menikmati zina. Bagaimana? Hanya untuk memperingatkan para orang bahwasanya zina itu berbahaya, maka dia berzina juga supaya tahu bahayanya. Nggak bisa. Islam mengajarkan suatu, suatu amalan dan Islam mengajarkan caranya. Pak, saya kira ini mudah kemudian nampak dan dalam apa yang kita sampaikan di untuk yang selanjutnya kita persilakan kepada Ahmad bagian yang saya disediakan di tempat di atas dari kita. Jangan ditanya-tanya kalau nggak ditanya. Segera ini, Dewan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sudah dipahami Pak segala kekurangan minta maaf Jazakumullah khair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwani Fidil Rahimani wa Rahimakumullah Di mana kita semua pada penghujung acara kajian kita hari ini Semoga apa yang telah beliau sampaikan Menjadi ilmu yang memiliki pengaruh Dan bermanfaat bagi kehidupan kita dan menjadikan kita menjadi seorang yang berbahagia baik di dunia maupun di akhirat.